melanjutkan kajian kita uh, kita sampai pada penjelasan muallif rahimahullah wa fi sahih al-bukhari ya bani abd manaf la ughni ankum min allahi syai'a wahai bani abd manaf dari Quraisy tentunya Aku sama sekali tidak berguna untuk kalian. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Selamatkan diri kalian sendiri dengan bertauhid dan beramal soleh kepadanya. Qauluhu ya Abbas ibn Abdul Muttalib bin Nasab ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Wajuz fi Abbas Raf'a wan nasab. Abbas boleh mansub, boleh marfu. Boleh kamu baca ya Abbasu ibna Abdul Muttalib. Boleh ya Abbasa ibna Abdul Muttalib. Wa kadza fi qawlihi ya Sofiyah ammata Rasulillah. Amma mansub, Sofiyah boleh marfu, boleh mansub. Begitu pula ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anha. Qauluhu min mali ma syi'ti. Bayana sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji adzabillah illa al-iman wal Di sini Rasul jelaskan bahkan kepada kerabat dekat beliau bahwa oh, tidak ada yang menyelamatkan orang dari adab Allah kecuali imannya dan amal solehnya sendiri. Bukan nasabnya, bukan keturunannya, bahkan kalaupun itu anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Fatimah atau paman beliau Abbas atau bibinya Sofiyah. La ugni Rasul terangkan ke mereka satu persatu, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. <clears throat> Wafihi annahu la yajuzu an yus'al al-'abdu ila ma yaqdiru alaih min umurid dunia. Dan di sini menjelaskan bahwa pada hukum asalnya manusia sebagai makhluk tidak boleh dimintai sesuatu kecuali kalau itu dalam kemampuannya <clears throat> dalam perkara-perkara dunia ini bisa dia berikan nah, itu terbukti Rasul yang katakan salini min mali masyikti kalau itu harta yang aku punya, kamu minta, terserah kamu berapa, aku beri. Selama harta itu ada dan bisa beliau berikan, mampu. Maka boleh meminta kepada makhluk kalau memang itu dalam kepemilikan dia, dalam kekuasaannya dan bisa dia berikan. Maka yang di luar itu tidak boleh dan haram. <clears throat> Wa amma rahmah wal maghfirah wal jannata wan najata minan nar wa nahwa dhalik min kulli ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuzu an yutlaba illa minhu maka kalau itu rahmat ampunan surga keselamatan dan yang semisalnya keselamatan dari neraka, <clears throat> dari azab. Segala yang itu hanya Allah yang kuasa untuk memberinya. Apa yang bisa memasukkan ke surga selain Allah? Tidak ada. Siapa pula yang bisa menyelamatkan kamu dari azab neraka selain Allah? Tidak satu pun. Maka tidak boleh kamu minta itu kepada selain Allah. Hanya kepada Allah semua itu diminta. Fa inna ma indallah la yunalu illa bitajrid tauhid. Dan yang di sisi Allah rahmat, ampunannya, surga, selamat dari azab tidak bisa kamu dapati kecuali dengan memurnikan tauhid kepadanya wal ikhlas lahu bima syara'ahu wa radiyahu mengikhlaskan untuk Allah semata dalam pelaksanaan segala yang ia syariatkan tadi ridhoi untuk hamba-hambanya ain yataqarrabu ilaihi lahu segala amalan yang Allah perintah mereka bertakorup mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan itu hanya untuk Allah semata. Yang semacam itu hanya kepada Allah dimintakan. Fa'idha kana ibnatahu illa فغيرهم أولى وأحرى وفي قصة عمه أبي طالب معتبر Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya putri Rasulullah Fatimah pamannya Abbas bibinya Sofia begitu kerabat-kerabat dekat lainnya tidak akan berguna bagi mereka kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dari agama Allah dari neraka yang berguna bagi mereka hanya iman dan amal solehnya tauhid dan keikhlasannya maka selain mereka lebih-lebih lagi yang bahkan gak ada hubungan kerabat dengan Rasulullah gak ada hubungan keluarga dari jauh maupun dari dekat ataupun kalau ada kalaupun benar jauh sekali nasabnya oh ini yang sangat dekat putrinya orang paling ingin kalau itu memberi kebaikan yang pertama dia beri pasti orang dekatnya putrinya hmm. anaknya istrinya dan yang kemudian yang dekat-dekat paman bibinya kalau Rasul saja tidak bisa menyelamatkan mereka, orang paling dekat apalagi mereka yang lebih jauh dari Rasul. Atau kemudian orangnya adalah selain Rasulullah SAW dari orang-orang soleh <clears throat> atau wali. Nah, bagaimana mereka bisa menyelamatkan atau dianggap bisa menyelamatkan dari murka Allah, dari azab neraka, memasukkan ke surga. Nah, makanya kata beliau pada kisah Abu Talib pun ibro, pelajaran besar, tidak ada gunanya kalau dia kufur matinya. Hanya Rasul berharap imannya Abu Talib Katakan wahai paman, la ilaha illallah, akan aku bela kamu dengannya di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Karena itu yang berguna bagimu. Syahadat ini Islammu. Tapi mamanya nggak mau, tetap memilih mati di atas kekufurannya. Nah. Fandur <clears throat> ilal waqi' min kafirin minan nas maka lihat kenyataan mayoritas yang ada di masyarakat minal iltija ilal amwat bagaimana mereka sangat bergantung berharap kepada orang-orang yang telah mati berharap sangat supaya dia dimasukkan surga, diselamatkan dari neraka, nangis-nangis doa di situ di kuburnya. Wattawajju ilaihim birraghabat warrahabat. Bahkan mengharap kepada mereka dengan rohobat dan rohabat. Rohobat itu harapan, kesenangan yang dia cintai rohabat ketakutan takut kalau-kalau dia celaka jika tidak mendatangi kuburannya fulan atau minta-minta di kuburnya sampai pada tingkatan rohbah dan rohbah ini bukan sekedar bahasa lisannya Bahasa lisannya jelas. Dia ucapkan, wahai wali fulan bin fulan atau gelar-gelar yang lainnya. Selamatkan aku nanti domul kiamat dari azab, dari neraka, masukkan surga bersamamu. Bahkan juga bahasa fisiknya. Bahasa fisiknya tampak kalau dia itu berharap dan juga takut di mana dia penuh hikmat, penuh khusyuk, hening, tidak ada gerakan, tidak ada gaduh fisiknya. Kamu lihat menunjukkan berharap sekali dia, takut sekali sekaligus jasadnya diam begini. Gak akan kemudian kamu dapati mereka yang semacam ini <clears throat> di hadapan makam wali siapa begitu orang soleh siapa yang didatangi nggak akan kemudian dia istilahnya pencilaan banyak gerak acuh kurang perhatian misalnya tapi dia ngerokok misalnya nggak akan tidak akan hatta dia perokok berat nggak akan misalnya sambil ngerokok gini Selamatkan nanti aku di yaumul qiyamah. Masukkan ke surga ya wali bulan. Nah, sambil dia makan misalnya keripik wailah tidak akan. Fisiknya betul-betul dia atur. Tunduk, hormat, berharap, takut. Itulah rohbah dan rohbah. Sampai ke fisiknya. <clears throat> Makanya itu hanya untuk Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Makanya Allah katakan wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu kamu raghbah. Si mukmin layaknya si mukmin muwahhid di hadapan Allah dia raghbah dalam doa ya Allah ampun dosa dosa ya Allah beri aku rizki kalau anaknya sakit atau orang tuanya dia betul-betul khusyuk hening di hadapan Allah Ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, ringankan ya Allah. Fisiknya betul-betul menunjukkan orang berharap. Hanya nggak boleh itu kepada selain Rabbul Alamin. Ibadah, rohbah, dan rohbah. hum ajizuna la yamlikuna li anfusihim dharran wala nafa'a mereka mintakan itu kepada yang mati-mati padahal mereka tidak mampu lemah sama sekali tidak punya madarat maupun manfaat bahkan untuk dirinya sendiri tidak bisa apalagi diharapkan kepada orang lain Ya laka annahum laisu ala syai kalau kamu perhatikan kenyataan itu kamu akan tahu betul-betul mereka di luar jauh dari ajaran yang benar dari agama para nabi innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah ويحسبون أنهم مهتدون mereka jadikan syaitan wali bagi mereka selain Allah dan mereka mengira mereka terhidayah. Azhara lahumus syaitanu syirka fi qalibi mahabbatis salihin Syaitan tampakkan ke mereka syirik itu dalam rupa kecintaan kepada orang soleh. Oh, kemusyrikan ini bukan syirik, tapi pengagunganmu kepada orang soleh, kecintaanmu kepada para wali. Wa kullu salihin yabra min hadha syirki fid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sementara orang-orang soleh itu jika benar soleh, berlepas diri dari syirik semacam ini di dunia, itu yang mereka ajarkan, di akhirat pun akan berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Wala raiba anna mahabbata salihin inama tahsulu bimuwafaqatihim ad Tidak diragukan bahwa kalau kamu cinta kepada orang soleh, kecintaanmu itu bentuknya harus kamu mengikuti mereka dalam agama. Artinya ibadahnya, akhlaknya, ilmunya nah, wa mutaba'atuhum fi ta'ati rabbil alamin mereka taat kepada Allah kamu pun ikut taat kepada Allah bertoladan kepada orang soleh itu itu kecintaan yang hakiki la bittikhadihim dan min dunillah bukan kamu jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Kamu cintai seperti cinta kepada Allah. Isyrakan billah wa ibadatan li ghairillah. Itu syirik dan sudah bentuk ibadah kepada selain Allah wa adawatan lillah wa rusulihi wa salihina min ibadih dan itu pula merupakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh dari hambanya. Kama qala ta'ala firman Allah wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ketika ingatlah ketika Allah berkata wahai Isa ibnu Maryam apakah kamu menyatakan kepada manusia jadikan aku dan ibuku sesembahan kalian selain Allah Tuhan kalian Qala subhanak Jawab Isa perhatikan Tauhid dan adab tinggi seorang Nabi alaihissalam Qala subhanak Engkau maha suci ya Allah. Ma yakunu li an aku ma laysa li bihaq. Enggak pantas bagiku, tidak boleh berkata yang tidak benar bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalaupun aku katakan pasti kamu telah tahu ta'lamu ma fi nafsi wala alam ma fi nafsik karena engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu innaka anta allamul ghuyub engkau allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi tidak aku sampaikan ke mereka kecuali seperti perintahmu padaku. abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah sebagai Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku sebagai saksi bagi mereka selama aku hidup berada di tengah-tengah mereka Falamma tawafaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shayin shahid. Nabi Isa alaihi salam tidak kemudian mengatakan, Oh ya Allah, aku nggak katakan itu. Sungguh aku tidak pernah menyampaikan demikian. Nabi Isa tahu Allah alamul ghuyub ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam ma fi Kalau pun dikatakan pasti Allah tahu makanya boleh katakan in kuntu qultuhu faqad kalau pun aku katakan itu tentunya engkau sudah tahu engkau maha tahu segalanya Mulia tidak mengingkari dalam artian menolak wah aku nggak pernah katakan itu tapi dikembalikan itu kepada ilmu Allah, keaduban Allah. Ini nggak perlu diingkari oh, Allah Maha tahu segalanya. Dan Allah tanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk membantah syubhat kaumnya yang menuhankan beliau selain Allah. Qala al-'Allama ibn Al-Qayyim fi hadhihi al-ayah ثم نفاه ayakuna qala lahum ghairu ma umira bihi. Nabi Isa nafikan menyampaikan selain yang diperintah Allah padanya. Wa huwa mahdhut tauhid. Dan yang Allah perintah padanya murni tauhid, nggak ada lain. Ani budullah Rabbi wa Rabbakum. Ibadahlah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak lebih dari itu. Tauhid. Tumma akhbara an syahadati alaihim muddat maqamihi fihim. Dan Nabi Isa kabarkan pula. Beliau sebagai saksi selama beliau hidup ada di tengah-tengah mereka selama beliau bersama mereka. Wa annahu ba'dal tila alahu alaihim. Tapi setelah diwafatkan sudah beliau nggak tahu apa-apa. Wa anallah mutafarrid ba'dal wafa bil tila alaihim. Hanya Allah yang tahu. Yang Maha Kuasa. Tahu segalanya siapa pelakunya, kapan, di mana dan seterusnya. Hanya Allah subhanahu satu-satunya. Wasafahu subhanahu bi'annahu syaha bi'anna syahadatahu fauqa kulli syahada wa'am. persaksian Allah di atas segala-galanya. Persaksian Allah melebihi yang lain-lainnya. Dari persaksian atau sumpah manusia ini Allah yang bersaksi di mana beliau katakan seperti ayat sebutkan wa anta ala kulli syai'in syahid oh maha tahu segala sesuatunya Kultu fa fi hadha bayanu annal musyrikin khalafu ma amara Allah bihi rusula. Di sini berarti musyrikin menyalahi perintah para rasulnya. Min tauhidhi alladhi huwa dinuhum. Mereka dituntut untuk bertauhid malah mereka syirik. Bertauhid tauhid itu agama semua rasul. Alladhi ittafaqu alaihi wa da'un nasa ilaih. Mereka sepakat tentang tauhid, tidak ada syirik dan mereka dakwakan itu ke manusia. Wa faraquhum fihi illa man aman. Dan di situ pula persimpangan jalan yang menentang dari umatnya, yang melawan, yang ngancem ini itu. Diketahui dengan itu siapa yang jujur dan benar-benar agamanya hanya untuk Allah semata. Fakaifa yuqal liman dana bidinihim fata'ahum fima umiru bihi min ikhlasil ibadati lillah wahdah innahu qad tanaqqasahum bihadha tauhid alladhi ata'ahu ata'a bihi rabbah wa taba'a fihi rusulahu alaihi muslim wa nazzaha bihi rabbahu an syirki alladhi huwa hazmun lirrububiyyah wa tanaqqasun lil ilahiyyah wa su'i dhannin bi rabbil alamin Nah, seperti ini bagaimana mau dikatakan kepada orang yang beragama dengan agama para rasul mengikuti ajaran para rasul ibadah taat tauhid iman amal soleh akhlak malah dikatakan berarti kamu membenci para wali musuh kepada para wali padahal yang kita lakukan seperti ketaatan mereka kepada Allah, tauhid. Mereka mengikuti dan mencontoh para mursalin yang juga agamanya tauhid. Ketika kita bertauhid tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali hanya pada Allah, tidak menjadikan perantara siapa justru dituding memusuhi para wali. Oh, itu ajarannya mereka. Itu ketaatan mereka seperti itu mengikuti para rasul dan para nabi. Maka syirik menghancurkan rububiyah Allah, mencoreng uluhiyahnya, dan berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Karena dia menyangka kalau langsung minta kepada Allah nggak akan dikabulkan. Karena merasa dirinya nggak pantas, banyak dosanya, belum sampai tingkatan marefatnya atau tingkatan apanya ke derajat tertentu seperti yang dicapai para wali suudzan dia kepada Rabbul Alamin a'da'ur rusul wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Maka begitulah musyrikin itu musuh para rasul di dunia maupun akhirat kelak. Waqad syara'u li adba'ihim an yatabarra'u min kulli musyrik. Para rasul telah mensyariatkan kepada pengikutnya dari mukminin untuk berlepas diri dari setiap musyrik. bihi dan mengkufurinya wa yughizuhu wa yu'aduhu fi rabbihim wa ma'budihim untuk membencinya dan memusuhinya karena Allah semata. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakan maka hanya bagi Allah hujjah yang balighah, yang kuat, yang jelas. Dan jika Allah kehendaki akan Allah beri mereka hidayah semuanya. Tapi itulah kenyataannya. Mereka ditentang para rasul dan para sahabatnya oleh musyrikin dianggap bahwa ajaran baru aneh nyalai ajaran leluhurnya musuh bagi para mursalin begitu pula mereka menjadi musuh bagi penerus para mursalin yang mengemban dan membawa ajaran para mursalin walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu